Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan siang pada bulan Ramadan. Harapan kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa ramadhan karena dia beriman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini adalah fadilah yang sangat besar. Bagi seorang yang melandasi puasanya dengan al-iman. Karena puasa itu betul-betul muncul dari keimanan. Kalau orang yang tidak beriman tidak akan bisa berpuasa. Andaikan dia sembunyi, makan, minum, kemudian tampil di hadapan manusia seolah-olah dia berkuasa, dia mampu. Tapi sekalipun tidak dilihat oleh manusia, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun berat dirasa, tapi dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang harapan pahala ini menjadikan beratnya puasa menjadi ringan bagi dirinya. Ini hikmah dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian pada malamnya kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Salat tarawih dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kekhusyuan dengan landasan iman dan ihtibar maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa dosa yang telah berlalu. Demikian juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat kita kasihi kita cintai melebihi diri kita sendiri tentunya salat tarawih dilaksanakan bersama imam hingga selesai maka saya akan kepada ekor, janganlah salat tarawih mengambil delapan rakaat lalu pulang lalu nanti malam dilanjutkan yang tiga rakaat di rumah dengan dirinya sendiri. Itu satu perbuatan yang menghilangkan fadilah. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadan ma'an iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan bersama imamnya hingga selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Maka jangan kita terbincin di tengah malam akan akbar. Nah, tetapi sholat bersama imamnya hingga selesai itu lebih akhbar. Dengan janji sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi kita diberikan pahala seolah-olah aku dihitung sholat semalam penuh. Kebiasaan tahajud itu pada sembuh 10 malam yang akhir. Maka barang siapa yang mampu bersama imamnya pada sepuluh malam yang akhir sholat tahajud, maka itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat malam yang didahului dengan tidur. tidak Dinamakan tahajud karena sudah tidur. Maknanya siang Ramadan yang 11 rakaat pada 10 akhir kalau bisa dikerjakan pada malam yang akhir setelah dia tidur tapi bersama imamnya itu tentu jauh lebih afdal lagi yang itu Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Bukhari dalam sahihnya dia melaksanakan dia Ramadan selama tiga malam itu malam 23 malam 25 dan malam 27 sampai sahabat mengatakan sampai kami yakin seolah kami tidak akan mendapat sahur karena ini di malam oleh Rasulullah SAW dengan Yaum Ramadan Ma'asyiral rahiman wa rahimakumullah. Dari situ mari kita syukuri. Itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya Ramadan merupakan kejermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberi kesempatan yang luar biasa. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan Ramadan lalu terhalang dia dari kebaikan pada bulan Ramadan, fala nafsahu. Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Mari berlomba. Masih 10 hari kita berlalu. Masih ada kesempatan yang cukup banyak untuk kita menggali pahala pada bulan ini. Ya, mendapatkan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari semua itu adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan kita dihapuskan oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahiman wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan yaitu takdir min fitani iblis wa ini, Peringatan keras dari fitnah-fitnah iblis dan tipu muslihatnya tampilkan dari kitab Al-Muntakam Nafis Min Talbis Iblis yang muntakanya ini ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Hafizahullah Ta'ala sedangkan Talbis Iblis itu adalah kitab yang ditulis oleh kelima Ibnu Jauzi rahimahullah Ta'ala kitab-kitab yang semakna ini sangat banyak ini menunjukkan bahwa ulama kita punya perhatian besar karena permusuhan, peperangan antara Bani Adam dengan iblis itu sudah merupakan perkara yang pasti. Dan ulama kita memberikan nasihat kepada umat ini agar waspada dan hati-hati dari fitnah dan tipu daya iblis. Kita bacakan I'lam, ketahuilah. Annal adamiyah lamma khuliqa rukiba fihi al-hawa al sahwa Ketahuilah ma'asyiral al ikhwah bahwasannya manusia anak keturunan Adam atau Adam itu sendiri ketika dia diciptakan maka Allah rakit, Allah susun tubuhnya, dirinya itu yang ada di dalamnya hawa nafsu dan syahwat. Jadi kita ini pada diri kita ada hawa nafsu, ada syahwat. Liyusala bidzalika kama yarfa'u wa wudi'a fihi al-ghadabu liyudfa'a bihi ma yuqdi. Apa gunanya hawa nafsu dan syahwat ini? Agar manusia mendapatkan dengan itu apa yang memberi manfaat kepada dirinya. Sahwat boleh. Dibolehkan. Makan, minum, berhias, mencari kekayaan, mencari hal yang menyenangkan diri Ini sahwat boleh. Untuk mendapatkan manfaat. Dan ini indahnya Islam. Islam tidak mengharamkan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Tidak. Kalau suruh ibadah saja, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh menikah. Nggak ada orang yang mau beribadah. Tapi supaya mendapatkan manfaat, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan benar, perkara-perkara semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hal yang sedikit. Syahwat. Ya. Lalu diletakkan pada diri manusia ini al-ghadab, sifat marah. Dan itu penting. Untuk apa? Liyudfa'a ma yudhi. Untuk menolak dari dirinya sesuatu yang akan mengganggunya. Membela diri. Jadi punya sifat marah. Membentengi diri dari perkara yang kira-kira akan apa? Mengganggu dan merusak dirinya. Wa uqtiyal akla kan mu'adzib. Lalu Allah memberikan akal Akal ini fungsinya pada diri manusia kan muadzib seperti seorang guru, pendidik yang mendidik syahwat, mendidik hawa nafsu, mendidik nafsu amarah tadi dan seterusnya. Karena itu akal itu merupakan nikmat Allah yang sangat agung. Bahkan termasuk paling agungnya nikmat Allah kepada Bani Adam al-aqlu. Karena itu para ulama kita mengatakan al-aqlu mana taqlid. Akal itu tempat bergantungnya pembebanan. Kalau orang sudah tidak berakal, hilang akalnya, baik terus tidak pernah kembali, atau hilang suatu saat seperti tidur rampung, dia tidak mukallaf. Hal ini menunjukkan bahwa akal mana itu tempat dibebaninya beban. Seorang yang tidak berakal tidak mukallaf. Orang yang gila nggak puasa, tidak usah kepingin. Dia nggak mukallaf hilang akal, Nah, jadi akal merupakan nikmat yang sangat besar. Jelas oleh sebagian ulama kan? wal aqlu wal aqlu ya'muru bil anfa. Akal itu selalu memerintah kepada kita, kepada pemiliknya terhadap sesuatu yang paling bermanfaat. Akal mengajak kita kepada sesuatu yang paling bermanfaat. Karena kalau kita lihat Semakin orang itu cerdas, semakin bisa memanfaatkan akalnya, semakin dia mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Sekalipun manfaat ini menurut akalnya. Karena itu apabila tarbiyah terjadi padanya dengan bagus, muncullah muru'ah. Al-aslu ya'muru bil anfa' wal muru'atu ta'muru bil arfa' Kalau akan kita mengajak kita kepada hal yang sangat bermanfaat untuk diri kita, sedangkan muruah tabiat akhlak yang bagus yang ada pada kita mengajak kita, memerintah kita kepada perkara yang tinggi dan mulia. Nah, jadi akan mengajak kepada yang bermanfaat, tapi muruah mengajak kepada yang tinggi, yang mulia. Saya itu orang yang cerdas, yang tidak dipingkai dengan murah yang bagus, dia sekedar mengandalkan akalnya dan mengambil apa yang sekedar menurut akalnya bermanfaat. Tapi seorang yang cerdas memiliki murah yang bagus, akhlak yang baik, maka dia tidak sekedar pemilih yang bermanfaat. Dari yang bermanfaat ini dipilih yang paling arfa, yang paling mulia, yang paling tinggi untuk dirinya. Ketika kan dengan seorang manusia yang cerdas meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Karena ada sesuatu yang jauh lebih mulia dari sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu gunanya akal. Kalau muadzin. Dan akal yang cerdas adalah akal yang sunnah. Karena akal kalau nggak bisa menerima maksud tidak cerdas. Jadi akal kalau muadzin. Ya bil adil Akal ini mengajak kepada pemiliknya untuk berlaku adil. Fima yustana wa yustana. Dari apa yang dia ambil dan apa yang dia jauh. Berarti akal ini betul-betul pendidik bagi sakwa. Apa yang mau diambil oleh sakwa? apa yang mau ditinggalkan oleh sakwa? dididik oleh akal supaya adil, supaya seimbang. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula kemudian apa? Menyia-nyiakan. Inilah orang yang paling bagus. Berarti orang yang cerdas, orang yang adil, bisa menempatkan syahwatnya pada tempatnya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala di dalam yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jamul Ulum wal beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba dan menjauhkan, menyelamatkan dirinya dari neraka, menjauhkan dari neraka. Bagi hamba yang bisa selamat pada empat hal. Al-awwal yamliku nafsahu indar rahbah. Seorang yang mampu adil, mampu mengontrol nafsunya ketika dia takut dan khawatir. Tidaklah rasa takut dia, rasa khawatir dia membuat dia tidak seimbang lalu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak berani menegakkan sunnah. Yang perempuan tidak berani pakai hijab. Yang laki-laki tidak berani menampakkan jenggotnya. Khawatir Nanti kalau mati nggak ada yang kuburkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga manusia dan menyelamatkan dari neraka seorang yang yamliku nafsahu iddar rahbah. Kata Imam Hasan al-Basri. Yang kedua, man liku nafsahu indar rahbah. Ingat tadi rahbah bilha, sekarang rahbah. Seorang yang mampu menguasai nafsunya mampu berlaku adil seimbang ketika dia punya kecenderungan, punya keinginan. Tidak membabi buta, tidak diangkat semuanya. Begitu lapar-lapar begini, gambarannya sudah es, ini makanan, rokoknya tinggi, sahwatnya memuncak. Yang digunakan satu apa tidak? Yang mampu berlaku adil apa tidak terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau nggak ada di porsi, ini contoh yang sangat sederhana. Bagaimana lagi dalam urusan akidah, bagaimana dalam urusan ibadah, bagaimana dalam urusan muamalah yang lebih luas dari itu. Yang liku bisa inda Jadi keinginan kita harus dikontrol dengan akal sehat. Jangan akalnya terkalahkan dengan apa? Syahwatnya. Ini yang terkenal. Jangan gurunya dikalahkan sama muridnya. Gurunya akal muati. Syahwat ini santrinya yang harus dididik, terbiak. Nggak boleh dilepaskan bebas begitu tanpa pendidikan. Maka dia nanti akan haus, akan lapar. Dan ini yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doa Nabi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksa wa min nafsin la tasbah dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Nah, yang kedua, man yamliku nafsahu indar rahbah Besar. Yang ketiga, man yang liku nafsahu inda syahwat. Seorang yang mampu menguasai nafsunya ketika muncul syahwat. Keinginan-keinginan syahwat yang muncul bergejolak, dia mampu kuasai. Adik, akal sehatnya dimenangkan atas syahwatnya. Jangan sampai terkalahkan dengan syahwatnya. Orang yang terkalahkan dengan syahwatnya, kemuliaannya akan dia injak sendiri. Dia nggak ingat kalau dirinya orang yang mulia. Dia lupa kalau dirinya punya kehormatan. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah Al-Quran dari Imra'atul Aziz. Istrinya pembesar Mesir. Ketika sahwatnya bergejolak kepada Yusuf. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Tadsabafaha kubbar. Kecenderungannya kepada Yusuf sedang membuat dia mampu kepayang. Lupa kalau dirinya wanita yang mulia. Lupa kalau dirinya punya kehormatan. Lupa kalau perbuatan yang dia kerjakan dilihat oleh manusia. Orang yang tenggelam dalam syahwatnya tidak punya malu. Telanjang di depan manusia tidak punya malu. Bahkan kadang-kadang telanjang terjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian thariqah sufiyah. Sehingga Masyur dikenal adanya wali telanjang tenggelam dalam syahwat. Jangan ajuan aku. Seorang yang terperosok pada maksiat, syahwat. Berarti dia menginjak matanya sendiri. Dia menjatuhkan harga dirinya sendiri. Maka orang yang semacam ini Allah jaga. Orang yang mampu adil dalam aku menghadapi syahwatnya, mampu menguasai syahwatnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka. Karena di antara pintu yang dirumuskan manusia ke dalam surga neraka syahwat. Yang terakhir, yang keempat, masih kalam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri al Man yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang mampu menguasai nafsunya ketika marah جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصيني فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب Datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fakala lalu dia berkata, Ya Rasulullah, berilah wasiat. Fakala Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, La takdab, jangan kamu marah. Para dengannya orang mengulangi soal tadi. Ausir ya Rasulullah. Jawabnya satu. La takbak, jangan engkau marah. Kenapa dua depok? kau ghadabat. Karena marah, itu mamba usah kullihi, sumber semua kejelekan. Orang kalau lagi marah, lalu dia berkata, tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat yang buruk, yang tak sama sekali tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalau lagi marah. Mencela, memfitnah, menghibah, mengumpat. Itu kalau berkata. Lihat suami kalau lagi marah sama istri. Dasar. Habis dasar banyak. Perempuan dan seterusnya. Lihat istri kalau lagi marah sama suami. Apa ucapannya? itu cuma sedih lagi. Sampai kalau nggak kuat, ceraikan saya. Pikiran saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Lalu, apa ini kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia melakukan perbuatan, muncullah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya al-qatlu membunuh. Dan dari mana Ibnu Allah taala menyatakan salah satu perkara yang memasukkan manusia ke dalam jurang neraka. Bahkan termasuk arkanul kufur, rukun kekufuran adalah juga berpihak, Menuruti nafsu amarah. Coba, kalau kita lihat rahasia dari wasiat Nabi SAW. La takbah, ringkas, cuma dua kata. La sama Jangan kamu marah. Tapi terkandung makna yang demikian besar dan dalam. Ada dua orang karena marah saling mencaci. Satu mencaci, satu yang membalas terus begitu. Mendengar hal itu dan melihat hal itu. Rasul kita yang mulia yang sangat mencintai umatnya. Kalau beliau mengatakan, kalau dia mau mengucapkan apa yang aku ajarkan kepadanya, tentu akan hilang marahnya. Apa yang diajarkan Nabi ketika orang sedang marah? Ucapkan, A'udhu billahi minas syaitanur rajim. Karena marah itu dari syaitan. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa Mari kita terbiak diri kita dengan akal cerdas kita ini untuk bisa berlaku adil. Karena akal itu yang mengajari kita adil. Baik di dalam mengambil maupun di dalam apa? Menjauh. Kita nggak mau ini. Adil. Jangan sampai keliru. Jangan bergaya zuhud. Ala zuhudnya orang-orang yang tidak berilmu. ika yang meninggalkan dunia. Tapi dia menghayalkan. ika yang zuhud yang sepeda kayu. Pada mobil disediakan. Supaya manusia mengatakan dirinya orang yang sebut, nggak mau korupsi, nggak mau barang haram. Faliyadzubillah min di iblis. Kadang-kadang setan itu menipu kita. Ya. Nah, jadi akal ini yahmuru bin adri, fima yustanab wa fima yustanab. Akal ini mengajak kita untuk berlaku adil pada apa yang kita ambil dan pada apa yang kita jauh. Kalau menjauhi ya adil, meninggalkan ya adil, mengambil juga adil. Nah, jadi akal ini nikmat Allah yang sangat agung. Bersyukur. Ya, bersyukur. Lain sakartum, lazidanakum. Kalau kalian bersyukur, ditambah nikmat oleh Allah SWT. Akalnya semakin cerdas. Jadi yang akalnya kurang cerdas, syukuri punya akal. Nanti akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan biasakan digunakan untuk berpikir pada perkara-perkara yang tinggi. Jangan mikirnya yang nggak bikin cerdas apa. Nah, kemudian itu manusia. Ini manusia ini ya. Waktu itu syaitan, lalu diciptakan syaitan, iblis. Muharridallahu lahu alal israfi, istilah wa istinabihi Iblis syaitan ini kerjanya Selalu mendorong, memupah manusia tadi supaya berlaku ikhram Supaya berlaku berlebih-lebihan. Di dalam dia mengambil sesuatu atau di dalam dia meninggalkan sesuatu. Jadi kebalikan dari akal sehat. Kalau akal mendidik supaya manusia seimbang dalam mengambil dan di dalam menjauhi. Lah setan diciptakan oleh Allah kerjaannya apa? mendorong manusia Bani Adam ini supaya berlaku berlebih-lebihan melewati batas di dalam mengambil dan di dalam menjauhi sesuatu. Makan berlebih-lebihan, berpakaian berlebih-lebihan. Ya, semua sarana-sarana sahwat berlebih-lebihan. Ada yang satu lagi ditipu, seperti tadi. Nggak mau makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, makannya nasi yang hitam aja, misalkan atau pakaian yang nggak mau pakaian yang anu pakaian yang terus alasan saya rizki terserah Allah saya sederhana saja ini orang malas nggak mau kerja cuma berdalil dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala bekerja para satu bekerja nah pakai pakaian yang bagus jangan bolong bolong kalian suhu bukan Ya kalau boleh dijahit, kalau punyanya cuma itu. Rasulullah itu menjahit pakaiannya sendiri. Kalau Allah itu memberi nikmat, Allah itu senang. Kalau hamba itu menampakkan nikmat tersebut. Ini kadang-kadang ditipu oleh setan. Katanya rumahnya Rasulullah itu kalau rumahnya Aisyah itu kalau kita berdiri dipegang atapnya kepegang. Ini rumahmu ditumpuk orang tiga aja nggak sampai atapnya. Terus dia mau bikin rumah yang seperti itu. Ini salah paham. Nanti kalau nggak sabar kalau kesah. Mau keluar susah, harus jongkok. Nah, Jadi seimbang. Nikmat Allah diberikan kepada kita. Nah, jadi fal wajibu 'ala al-aqil. Maka yang wajib atas orang yang cerdas berakal ay ya'khudha hidrahu min hadzal 'adu alladhi qad abana adawatahu min zaman Adam alaihi salatu wassalam. Yang wajib atas orang yang berakal cerdas untuk waspada penuh. Ekstra waspada terhadap musuh satu ini yang sudah terang-terangan menyatakan permusuhannya sejak Adam alaihi salatu wassalam. Siapa? Iblis. Ini yang harus kita waspadai. Eh? Itu kewajiban kita. Seorang yang cerdas harus betul-betul memberikan kewaspadaan yang ekstra kepada satu musuh ini. Yang dia sendiri telah menyatakan terang-terangan permusuhannya kepada manusia sejak Adam alaihi salatu wassalam. Nah, dia saja menyatakan bahwa dia memusuhi kita. Kok kita tidak membalas permusuhannya dengan permusuhan? Apa kita ini terlalu baik sama dia? Itu musuh yang sebenarnya, iblis. Ya. Waqad badala umurahu wa nafsahu fi fasadi ahwali bani Adam dia sudah menjadikan umurnya, dirinya, iblis ini sudah mencurahkan umurnya, dirinya apa yang dia punya guna menimbulkan kerusakan bagi Bani Adam. Jadi dia sudah meng menginfakkan seluruh dirinya untuk merusak manusia. Ini iblis. Lalu bagaimana kita tidak waspada? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan permusuhan iblis kepada Bani Adam. Ketika Allah menciptakan Adam disuruh sujud, makhluk Allah yang ada di Malul A'la disuruh sujud, termasuk iblis itu berada di Mala'il A'la, manzilah, satu tempat di atas sana. Jangan kalau ayat Allah fakhruj keluar kamu dari ini dari mana? Dari mana ayo ikhwah? Iblis kan pernah diusir oleh Allah SWT. Ketika disuruh sujud tidak mau, Allah mengatakan, Fakhr sunnah. Keluar kamu darinya. Dari mana? Hah? Dari mana? Manusia mengatakan dari surga. Lah, iblis tidak pernah masuk surga sama sekali. Mana ada iblis masuk surga? Tidak ada. Fakrus minha, keluar kamu darinya. Minal manjilah. Dari satu tempat yang tinggi, yang di situ dihuni oleh makhluk-makhluk Allah yang tinggi seperti malaikat dan termasuk dirinya pada saat itu. Diusir dia di kalangan malaikatnya. Bukan dari surga. Yang suruh tinggal di surga itu ada. Dan antum, kalau antum mengikuti, ada. Iblis tidak pernah disuruh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam membangkang kepada Allah, ditentukan sesat, dilaknat oleh Allah, dijadikan lambang kejelekan. Maka iblis berkata, enggak kok nyesel udah. Berani dia sama Allah Subhanahu Alangkah hebatnya iblis ini. Dia mengatakan, "Qala anwirni ila yaumi yub'atsu." Iblis berkata, "Ya Allah, beri tangguh saya sampai manusia dibangkitkan." Minta umur panjang sampai hari kiamat. Ya. Kala Allah mengatakan, "Inna kami dalam memberi. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diberi tanggung. Allah apa? berikan keinginannya. Diberi tanggung. Hidup menggoda manusia sampai dibangkitkannya yaumul Ya. Kala, maka dia berjanji menyatakan permusuhan. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa karena engkau telah memutuskan aku sesat Engkau telah putuskan aku ini menyimpang, kata Iblis. Maka saya akan menggoda menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari jalan yang lurus. Ini pernyataan permusuhan iblis sejak awal manusia diciptakan Adam alaihissalam. Perhatikan dia wah, ini musuh kita. Dengan bangga dia memusuhi kita dan berjanji akan memerangi kita supaya kita tergelincir, supaya kita dihalang-halangi oleh dia dari jalan Allah yang lurus. Lalu kenapa manusia tertidur? Manusia tidak segera mengambil senjatanya untuk melawan iblis. Sedang iblis siang dan malam selalu memerangi manusia. Nah, kemudian saya akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Semuanya kita ini dikitari oleh godaan-godaan apa? Iblis. Lalu iblis menyatakan dengan seolah-olah yakin dan pasti dan kamu tidak akan jumpai ya Allah, kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini tekad Iblis di awal penciptaan Adam. Bahwa dia siap dan akan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Didatangi dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, semuanya digiring supaya menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa dengan maksiat ini ini dunia dengan dunia. Dah tenggelam dalam dunia. Tenggelam dalam maksiat-maksiat yang haram, menipu, mengambil harta manusia dengan cara yang batil, bermain riba, riswah, nggak peduli. Itu yang mudah digoda. Karena itu, termasuk keutamaan dan fadilah dari Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah ketika berumur 6 atau 5 tahun di Bani datang Jibril dan para malaikat mengambil dari Rasulullah SAW dari dadanya yang mulia dibelah dadanya Rasulullah SAW yang mulia diambil harta minas syaitan diambil bagiannya dari syaitan dikeluarkan dikatakan oleh para ulama kalalapa sekerat daging. Yang kalau sebagian ulama yang lain seperti ini di samping kalbu tempat hawa nafsu. Diambil oleh Jibril, oleh para malaikat dikeluarkan dari jasad yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada bagian syaitan pada pribadi, pada diri yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah SAW bukan kita. Pada setiap manusia ada anggota ini, alat itu. Setiap kita ada alat itu. Bagian dari setan dari ini ada yang ada pada kita Dan setan mesti mengambil bagian yang tidak terima. Orang yang beribadah kok susah ini kalau suruh maksiat, suruh sirik, suruh bid'ah, susah. Dilihat kecenderungannya. Oh senangnya nonton bola ini. Nah. Ayo lewat. Yang kecil sendiri. Dari kecil. Gak langsung diambil semua. Dari kecil. Tapi yang kecil ini bagian iblis ini. Akan menghalangi suatu yang besar. Sedikit. Satu diambil. Kecenderungannya ini. Besok diulang lagi. Tambah satu setengah. Terus. Sampai akhirnya apa? sesuatu tersebut, menyibukkan dia dari sesuatu yang manfaat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dia dari salat, melalaikan dia dari membaca Quran, melalaikan dia dari berzikir, senang di situ berbangga, selesai. Bagian dari iblis. Jangan dikira dimulai dari maksiat langsung. Disibukkan pada perkara-perkara yang mubah, diperbanyak yang mubah daripada yang taat terus. Permusuhan iblis pergi. Ya, nah. Jadi iblis sudah menyatakan permusuhan itu. Yang selamat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'alim apapun orang. Dia ada bagian iblis untuk menggoda. Kan kadang-kadang dalam pertarungan dia menang, kadang-kadang kalah. Maka seorang yang jujur di dalam dia mentaati Allah Subhanahu wa taala maka dia akan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan dalam peperangannya dengan iblis itu. Karena iblis menyatakan illa ibadakan mukhlasi. kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, وقد Allah Taala ta'ala بالحذر minha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita waspada dari iblis. Hati-hati. Ini perintah Allah. Hati-hati dari iblis. Faqala subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh yang jelas. Iblis, syaitan. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita hati-hati. Ini musuhmu, jangan kamu ajak usahalah. Ini musuhmu, jangan kamu gampang percaya sama dia. Ya? Nah, inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsya. Hanyalah dia musuhmu dari syaitan menyuruhmu, memerintahkan kamu kepada perbuatan jelek dan perbuatan keji. Enggak pernah setan itu nyuruh kita sholat. Disuruh kita berbuat jelek. Disuruh kita berbuat apa? Keji. Orang ibadah saja dihiasi-hiasi sama setan. Tambah dikit biar mantap. itu usolli dikit. Ditambah. Uh, mantap juga ternyata. Akhirnya terus bagian setan ini tidak pernah dia lepas. Bahkan akhirnya dijadikan teman dan orang-orang yang memberikan nasihat malah dijadikan musuh. Nah kalau penggodaan ibadah, itu kalau kamu setan yang paling mudah dengan bid'ah. Kan itu ma'asir oleh Tuhan. Sahabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat waspada terhadap perkara yang menyimpang dari sunnah. Sampai perkara yang maslahat. Perkara maslahat, boleh maslahat. Penulisan mushaf, pengumpulan mushaf. Dari bacaan yang dihafal oleh para sahabat, dikumpulkan ditulis menjadi sebuah mushaf. Itu saja hati-hati Ketika Abu Bakar dan Umar datang kepada sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu penghafal Quran. Abu Bakar dan Umar datang kepadanya, meminta kepadanya supaya menulis mushaf. Apa kata sahabat yang mulia Zaid bin Sabit? Atak murani atau dalam lafaz atak alani bima lam yaf'al bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian berdua tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Dalam perkara masalah saja. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dipermasalahkan dulu. Bagaimana mungkin mereka beribadah tanpa tuntunan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Hanyalah iblis mengajak kalian untuk berbuat jelek dan keji wa an taqulu 'ala Allahi ma Dan puncaknya godaan iblis supaya kalian berbicara atas Allah tanpa dasar ilmu. Ini dosa yang paling besar di atas syirik. Syirik dosa yang paling besar. Di atasnya lagi wa antakulu 'ala Allah ma la Kamu berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu berfatwa tanpa dasar ilmu dosa yang sangat besar di atas kesilikan. Ini godaan iblis. Ramadan banyak muncul dai-dai ingkar kita. Kemarin menjual sampah jadi pelawak. Sekarang tidak ikannya bicara tentang fadilah Ramadan menangani masalah manusia di televisi, di radio, pertanyaan dari jamaah diorbitkan oleh televisi. Dai-dai karbitan dari mana dia belajar? Gurunya siapa? Kemarin kayaknya jadi pelawak. Rambutnya tumpang kampung tidak karu-karuan. Sekarang pakai sorban. Subhanallah. Mutalawinu. Orang yang warnanya banyak semacam kemudian diambil ilmunya. Kalau Muslim mengambil ilmu dari orang yang dia tidak kenal dari mana ilmu itu. Yang kemarin bergaul akan dengan syaitan dan iblis, sekarang dijadikan abdi, guru. Fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah dan nikmat, tapi itu musibah pada bulan Ramadan. Bicarakan pada saat ilmu. Iblis. Kalau Muslim di rumah-rumahnya menikmati televisi. Ya, Siapa dai? Sulit. Subhanallah. Siapa itu yang kurus kecil? Suka ketawa-ketawa itu. Masya Allah. Antum kan kenal. Zaru ayyuhal lekor. Hati-hati. Telinga ini amanah. Pikiran ini amanah. Nikmat Allah yang sangat besar Jangan sampai masuk dalam pikiran kita ini kotoran-kotoran seperti itu. Tenang itu hiburan. Subhanallah. Berhibur dengan sesuatu yang kunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, as saytan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjadikan kepada kalian kepahiran dan memerintah kalian untuk berbuat kecil. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yurid wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida." Dan syaitan menginginkan mereka manusia ini untuk disesatkan mereka itu dengan kesesatan yang sangat jauh. Syaitan itu tujuan tekad bulatnya mau menyesatkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Walhadar walhadar ya Fitnah hari ini masal, Ya, para gadis muda sehingga dihilangkan ukhuwah di dalam mereka. Disuruh berbuat keji, disuruh berbuat nikah, itu suburkan hasad pada hatinya. Karena kalau dari, ya hasadnya sama dari. Gak ada dari hasad sama uang bisa, gak ada urusan. Dakwah peduli, uangnya, tapi ingin wah saya cuma tiga hasan. Akhirnya fitnah itu gurunya nggak jelas itu, belajarnya dulu nggak pakai pinter. Aneh-aneh, ungkapan dari hasad sekarang muncul kadang-kadang seperti itu. Nah, kita bisa Ketika muncul hasad, bagaimana petunjuk Nabi SAW? Kalau hati, jangan dikorupsi, diobati, dikalahkan. Pedagang dengan pedagang, bersaing. Bocor kata. Begitu. Subhanallah. Iblis. Tipu daya. Ya. Wa yuridu syaitanu ayyidillah dhalalakan. Setan itu mau menyesatkan manusia itu kesesatan yang jauh. Terus dikirim kepada jalan yang menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Subhanahu wa taala menyatakan Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Ini tentang khamar, judi. Hanyalah syaitan menginginkan untuk meletakkan di antara kalian permusuhan. Ingin merusak ukhuwah dan menumbuhkan permusuhan di antara kalian wahai manusia. Ya, kemarahan di antara kalian wahai manusia dengan khomer dan judi. Dengan khomer dan judi. Orang sampai mensikapi khomer aja, disuruh tengkar dulu sama iblis. Ini gimana khomer? Boleh tidak boleh? Yang satu yang buat peraturan, jangan ini kan masuk lumayan ini penghasilannya. Yang satu itu kan khomer. Ya datang kita kan nggak urusan nggak khomer. Oh, bertengkar dulu. Akhirnya nggak jadi dilarang. Apalagi yang minum kalau yang judi. Semuanya sekarang ini hampir judi. Perlombaan nggak ada yang ini. Ya, peringatan apa? Lomba apa? Bayar masing-masing tim sepuluh ribu. Nanti sepuluh ribu digabungkan tuh hadiah. Mereka berlomba. Judi. Siapa yang mengerjakan? Muslimu. Masya Allah. Jadi begitu. Tipu daya setan banyak. Ya? Nah, dan setan akan menghalangi kalian dari berpikir kepada Allah. Tidak ingat Allah kalau sudah. Kadang kita masuk pasar tidak pikir, keluar tidak pikir, masuk rumah tidak pikir, keluar rumah tidak pikir. Kapan pikirnya? Kalau ahli sunnah sudah tidak berpikir, terus siapa yang suruh berpikir? Ini termasuk budaya setan ya. Antum masuk kamar mandi nggak berpikir? Iblis tuh. Jangan dianggap enteng. Lah cuma kamar mandi aja. Satu. Keluarnya juga indah. Dua. Mau tidur nggak dikit. Bangun tidur nggak dikit. Mau makan nggak dikit. Habis makan nggak dikit. Saya tahu semua berkumpul di situ mau masuk rumah itu jadi bismillah biar setannya nggak ikut masuk. Malah enggak. Enggak bismillah enggak sah. Enggak jelong. Gitu. Setannya ikut masuk bermalam di rumah kita. sudah yasuddakum menghalang kalian dari berzikir kepada Allah. Luputnya kita satu yang kecil jangan diremehkan. Setan itu mengambil manusia nggak tentunya diambil kemudian dimasukkan ke maksiat sedikit demi sedikit. Dilalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anis salat dilalaikan dari salat. Saya wasiatkan untuk diri sendiri dan juga antum sekalian milik Allah. Salat, salat. Manusia itu mulia dan tidak mulia tergantung dia memuliakan salat atau tidak. Tidak setiap orang yang sholat kemudian dia sholat. Allah menyatakan fawaidul lil musfati. Anda hum an di sahun Anda hum yurah. Ayat ini kepada siapa? Munafiku. Orang munafik. Di awal ayat Allah menyatakan apa? Ara'aitan allazi